Ceramah singkat Radio Muslim Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Di dalam surat Ash-Shura ayat 27 Walau basatallahu rizqa li'ibadihi Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Membentangkan rizki untuk seluruh hambanya Semua hambanya diberikan rizki yang sangat luas Artinya diberikan harta dengan tanpa batas labaqu fil ardi, sungguh mereka semuanya akan melampaui batas di atas muka bumi. Walakin akan tetapi kata Allah yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizkinya kepada seluruh hambanya biqadarin dengan batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan ketentuan yang sudah Allah tentukan pada setiap hambanya. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan seluruh hambanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan khabirun basir, Allah Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dikaitkan dengan sifat Allah, Allah yang mengatur rizki kepada seluruh hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kadar yang tepat, ukuran yang pas bagi setiap hambanya. Ternyata karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan Allah subhanahu wa ta'ala maha maha melihat. Maka ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat dengan semua keadaan hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan keadaan semuanya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada sebagian hambanya dan Allah Subhanahu wa taala menahan hidayah pada sebagian hambanya sesuai dengan sifat Maha mengetahuinya Allah, Maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui dengan siapa yang diberikan kekayaan, siapa yang ditahan dari kekayaan. Kenapa ada yang diberi, ada yang ditahan? karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala Maha Maha melihat. Baru saja Anda menyimak saja anda ceramah singkat Radio Muskat. Singkat.